dari Quran bagaimana tafsir menurut hadis mana hadis atau kalau seseorang mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadisnya bagaimana dahulu para ulama mengatakan sammu lana rijalakum sebutkan kepada kami rijal kamu rawi-rawi kamu siapa kalau sekarang sudah termaktub tertulis dicetak di kitab-kitab hadis. Siapa perawinya? Dari mana asalnya? Dari kitab mana? Nanti diperiksa oleh ahlinya. Ini yang dimaksud dengan bagian dari agama dan senjata. Ada paham seperti ini. Paham yang bermacam-macam. Mana dasarnya? Dari siapa? sanatnya sampai tidak kepada Rasulullah SAW. Begitulah seterusnya. Ahlul hadis adalah orang-orang terpercaya, orang-orang yang amanah, orang-orang yang sangat amanah, orang-orang kepercayaan Rabbul Alamin. Karena mereka adalah memelihara agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka yang menjaga syariat Allah. Dahulu para ulama kita mengatakan para malaikat adalah penjaga langit, ahlul hadis adalah penjaga bumi. Dia menjaga agama Allah. Dia yang paling tahu diperiksa orang. Ini ada dasarnya dari Rasulullah SAW atau tidak? Ini perkataan manusia atau perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini ayat Quran, ini sabda Rasulullah, ini perkataan sahabat, ini sabda Rasulullah, ini perkataan sahabat, ini perkataan tabiin dan seterusnya diperiksa, dipilah, didudukkan pada tempatnya. Adapun umat-umat yang sebelum umat ini tidak ada ahlul hadisnya. Berkata Al-Imam Abdullah bin Daud Al-Khar Al-Kharri Al-Kharribi Al-Kharribi Sami'tu min a'immatina wa min fawqina Saya mendengar dari para imam kita dan orang yang di atas kita anna ashabal hadis wa hamlatal ilm هم أمناء الله على دينه وحفاظ سنة, سنة نبيه ما علموا وعملوا أهل الحديث dan ahlul ilm mereka adalah orang-orang kepercayaan Allah atas agamanya dan penjaga dan pemelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata imam yang lain Kahmas Al-Hamdani يقول ما من لم يتحقق أن أهل الحديث حفظة الدين فإنه يعد في دعاء في ضعفاء المساكين الذين لا يدينون Allah bidinin keras sekali perkataan ini barang siapa yang tidak menetapkan bahwa ahlul hadis penjaga agama Allah dia memelihara agama Allah karena agama Allah terdiri dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling paham tentang hadis ahlul hadis. Ahlul hadis adalah orang yang paling alim terhadap Al-Qur'an. Maka tentu mereka memelihara para penjaga agama Allah dari dimasuki kekotoran yang berupa kesyirikan, bid'ah, khurafat, Taayul dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang tidak menetapkan demikian maka dia digolongkan kepada du'afaul masakin orang-orang yang dhaif yang tidak beragama kepada Allah dengan agama yang benar Karena agama terdiri dari Al-Quran dan Sunnah Dua dasar utamanya Segala ilmu yang ada dalam Islam bercabang dari dua dasar ini. Selain ijma sahabat, perkataan al-muhajirin wal ansar di mana termaktub perkataan al-muhajirin wal ansar wal ansar di mana tertulis perkataan al-muhajirin wal ansar di dalam kitab-kitab asar dengan sanad maka ahlul azhar ahlul hadis tentu lebih paham lebih tahu lebih banyak perbendaharaannya berkata Sufyan al-Thawri lagi-lagi kita berjumpa dengan Imam Salih imam yang diagungkan dibesarkan oleh para ulama dijuluki Amirul Mu'minin, pemimpin orang beriman dalam ilmu hadis يقول الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض Para malaikat adalah penjaga langit Ashabul hadis Penjaga bumi Lihat kalau ada orang membawakan hadis palsu, siapa yang angkat berbicara? Ahlul hadis. Ini hadis palsu. Ini hadis dhaif. Ini hadis dhaifun jiddan. Ini hadis la aslahu. Ini hadis batil. Ini hadis munkar. Lihat kaum muslimin dan para penceramah kita membawakan hadis utlubul ilma walau bisin tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina tampil para ahlul hadis ini bukan sabda Nabi saw. hadis ini palsu atau sekurang-kurangnya sangat lemah karena apa karena begini begini begini begini begini begini begini siapa yang menjaganya di bumi ahlul hadis jadi perkataan Sufyan Az-Zawri, kalau ulama itu memuji, tidak seperti kita memuji seseorang asal jadi saja tanpa bukti. Ada buktinya, ada kenyataannya. Lihat hadis itu beredar. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Semua orang membawakannya. Tokoh-tokoh agama banyak membawakannya. Siapa yang tampil memberitahukannya? Para ahli hadis. Ini bukan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis palsu. Ini hadis sangat lemah. Ini hadis munkar dengan penyebutan walau bisin. Tambahan walau bisin tidak ada. Kenapa? Karena di sanatnya ada seorang yang bernama Fulan, yaitu Abu Atikah. Dia ini adalah orang yang buruk hafalannya, bahkan tertuduh berbohong atas nama Rasulullah SAW. Sebentar lagi kita akan sahur, maka banyak hadis-hadis yang kita dengar, hadis-hadis palsu, Bahkan hadis-hadis palsu tentang bulan Rajab. Siapa yang memberitahukannya ahadul hadis? Sebentar lagi kaum muslimin sebagiannya bahkan mungkin sebagian besar atau setengahnya mengamalkan nisfu Sya'ban pada malam harinya menegakkan salat sekian rekat membaca ini dan itu.